Demikian pula dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW pernah melihatnya. Bahkan diajak oleh Jibril untuk melihatnya. Melihat jannah dan melihat nar. Pernah juga diperlihatkan ketika salatnya. Dan pernah dalam Isra dan Mi'raj Beliau ditunjukkan mak'adahu tempat duduknya, tempat tinggalnya. Bahkan bertemu dengan bidadari atau salah seorang bidadari yang kemudian dikatakan milik siapa engkau? Dikatakan aku milik Umar. Maka karena aku ingat betapa cemburunya Umar, maka aku segera berpaling dan pergi. Khonibuddin a'azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Masih dibawakan dalil-dalil oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Qala wa fi sahih Muslim dan juga dalam sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu أيما الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت la qalilan wa bakaitum Kalimat aim maknanya sumpah ya. Wa aimullah demi Allah. Demikian pula aimul ladzi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kalau kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa. Wabakaitum katsira dan akan banyak menangis. Lara'aitum mara'aitu. Kalau kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau para sahabat berkata, "Wa mara'aita ya Rasulullah?" Emang apa yang kau lihat wahai Rasulullah? Qala ra'aitul jannata wan nar. Kata Nabi, aku melihat surga dan neraka. Demikian hadis akhrajahu Muslimun fi sahih. Artinya surga dan neraka sudah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan pula dalam Muwatta, Muwatta'nya Imam Malik dan dalam Sunan dari hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda, "Innama nasamatul mu'min tayrun ta'allaqa fi syajaratil jannah hatta yuraji'uha Allah ila jasadihi yaumil qiyamah." Disebutkan dalam Muwatta dan dalam riwayat Ashabus Sunan Kata Nabi Rasulullah SAW, sesungguhnya nasamahnya mukmin intinya seorang mukmin atau kadang diterjemahkan ubun-ubunnya seorang mukmin tayrun akan menjadi burung burung-burung yang bergantung di pohon-pohon surga hatta yuraji'uha ila jasadihi yamal qiyamah sampai Allah kembalikan nasamah itu ke dalam tubuh-tubuhnya, jasad-jasadnya. Bisa jadi wallahu taala alam bahwa yang dimaksud dengan nasamah di sini ar-ruh. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa hadha sarihun fi dukhulir ruh al-jannah qabla yaumil qiyamah. Dan ini sangat tegas dan jelas ya, tentang diletakkannya ruh ya, di dalam surga sebelum datangnya hari kiamat. Menjadi burung-burung di dalam jannah. a'azakumullah. Bagaimana dengan ruh-ruhnya orang kafir? Dilemparkan ke dalam asfal safilin serendah-rendah tempat yang paling rendah disebutkan dilemparkan ke dalam tempat yang paling rendah Adapun mereka-mereka para ruh-ruhnya ahli jannah, ruhnya orang mukmin fi illiyin Illiyin tempat yang tinggi. Maka cocok dengan hadis ini. Bahwa nasamatul mu'min tayrun fil jannah. Nasamahnya seorang mu'min itu seperti burung-burung atau menjadi burung-burung dalam surga. Hinggap dan terbang di pohon-pohon surga. Sampai nanti dikembalikan ke dalam tubuh-tubuh seorang mukmin atau tubuh-tubuhnya nanti ketika dibangkitkan. Ya ya. Demikian keadaan mereka <laughs> dan sebagaimana yang Rasulullah SAW melihat <laughs> kemarin ada pertanyaan. Bagaimana Rasulullah menyatakan bahwasanya aku melihat penduduknya kebanyakan para wanita. Bukankah sekarang atau di masa Rasulullah SAW penduduk surga belum masuk surga? Bagaimana mungkin Rasulullah SAW melihat penduduk surga kebanyakan orang-orang perempuan, para wanita. Kata mereka, kalau maksudnya diperlihatkan apa yang terjadi nanti yomel qiyamah, berarti tidak jadi hujah buat kalian yang berkata sekarang sudah diciptakan. Jangan-jangan yang diperlihatkan adalah surga yang nanti akan diciptakan yang penduduknya perempuan dan seterusnya. Maka ikhwan azakumullah dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban. Di antaranya apa yang disebutkan oleh beberapa ulama atau sebagian ulama tentang alam barzakh. Artinya yang dilihat oleh Rasulullah SAW dari penyiksaan-penyiksaan di dalam azab atau seperti neraka dengan berbagai macam siksaan itu adalah di alam barzah, Belum alam akhirat nanti. Di alam barzah. dari itu yang dilihat oleh Rasulullah SAW di dalam Isra dan Mi'raj. Biasanya dimasukkan pada bab adab kubur atau adab di alam barzah. Yang kedua ini bahwasanya nasamanya seorang mukmin di dalam surga, nasamanya orang kafir dalam neraka tetapi belum digabungkan dengan jasadnya. Nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan jasadnya dan dimasukkan rohnya, kemudian dihisab dan akan masuk ke dalam neraka sebagaimana orang-orang mukmin masuk ke dalam jannah. Kembali kepada kita. Qala dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz rahimahullah wa fi sahih Muslim dan juga disebutkan dalam sahih Muslim dalam Sunan dan juga dalam Al-Musnad. Di sini ada catatan kecil dari Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa sepertinya ucapan musannif atau ucapan syarih Ibn Abdul Aziz fi sahihil Muslim itu adalah kesalahan beliau. Ketergelinciran beliau. Karena hadis ini tidak ada dalam Sahih Muslim. Yang ada dalam Sahih Muslim hanya sebagian kecil saja kalimatnya. Sehingga beliau mengira bahwa ini di dalam Sahih Muslim. Padahal yang ada hanya sebagian lafadznya saja. Nanti akan kita baca hadisnya dan kita akan sebutkan apa yang ada dalam Sahih Muslim. Adapun dalam Sunan dan Musnad, Naam disebutkan secara panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannah wan-nara ketika Allah menciptakan surga dan neraka. Arsala Jibril ilal jannah. Diutus Jibril untuk melihat surga. Lihat. <laughs> Idhab fanzur ilaiha. Pergilah engkau wahai Jibril ke surga dan lihatlah. Wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha dan lihat pula apa yang aku persiapkan untuk penduduknya dalam surga. Padahal Jibril. Maka Jibril berangkat. Fanadhara ilaiha. Melihat surga. Wa ila ma Allah. Dan pada apa yang Allah persiapkan bagi penduduknya di dalam surga. Kemudian Jibril berkata. Wa izzatik. Demi kemuliaanmu ya Allah. La yasma' biha ahadun illa dakhalaha Sungguh demi kemuliaanmu ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar surga ini dengan kenikmatannya seperti ini, kecuali pasti akan memasukinya. Ada semua akan berlomba-lomba untuk masuk ke dalamnya. Gak akan ada yang enggan untuk masuk ke dalamnya. Jadi Jibril menduga melihat betapa nikmatnya surga, nggak akan ada satu orang pun manusia yang tidak ingin masuk surga. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kata Allah, ah, kata Nabi SAW, fahuffat bil makarih. Maka surga itu Allah liputi di sekelilingnya dengan makarih. Dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh manusia. Dengan perkara-perkara yang tidak disukai, yang dibenci, kesusahan, keberatan, ujian-ujian berat. Faqala, maka Allah pun memanggil kembali atau memerintahkan kembali kepada Jibril. Irji' kembalilah engkau. Fanzur ilaiha, maka lihatlah kepadanya. Wa ila ma'adatu li ahliha fiha. Dan apa yang aku persiapkan untuk mereka di dalamnya. Qala fanadhara ilaiha thumma raja. Maka Jibril melihat kepadanya kemudian kembali. Dan berkata, Wa izzatik, laqad khashitu an la yadkhuluha ahad, an la yadkhulaha ahad. Sungguh, demi kemuliaanmu ya Allah, aku khawatir enggak akan ada yang masuk ke dalamnya. Alhamdulillah, terbayang. Surga dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan seindah-indahnya dengan penuh kenikmatan di dalamnya. Sampai Jibril menyatakan kalau seperti ini niscaya semua manusia akan masuk ke dalamnya. Enggak akan ada orang yang enggan. Kemudian Allah liputi di sekitar jannah ya, perkara-perkara yang berat, sulit, susah yang enggak disukai oleh hawa nafsu manusia. Setelah Jibril melihat demi kemuliaanmu ya Allah, kalau seperti ini keadaannya, aku khawatir nggak akan ada yang memasuk surga, nggak akan ada yang memasukinya. Kemudian Allah perintahkan yang kedua kepada neraka. Allah ciptakan neraka. Qala fandur ilaiha wa ila ma'adadtu li ahliha fiha. Lihatlah neraka. Dan lihatlah apa yang aku persiapkan untuk penduduk neraka. Maka Jibril melihat neraka. Yarkabu ba'duha ba'dan. Dalam keadaan sebagian di atas sebagian yang lain. Saling bertumpuk satu dengan sebagian yang lainnya. Tsumma Kemudian kembali kepada Allah SWT. Wa izzatik. Demi kemuliaanmu ya Allah. La yadkhuluha ahadun sami'a biha. Sungguh demi kemuliaanmu ya Allah. Siapa yang mendengar neraka seperti ini. saya nggak akan memasukinya. nggak akan mungkin akan masuk ke dalamnya. Artinya pasti akan menghindarinya. Fa'amara biha. Fahuffat bisyahawat. Maka Allah perintahkan Neraka untuk diliputi dengan syahwat-syahwat. Neraka yang mengerikan tadi, yang tidak mungkin ada manusia yang akan memasukinya, dan nggak mungkin ada manusia yang tidak mau menghindarinya. Tiba-tiba Allah perintahkan liputi dia dengan syahwat-syahwat. Maka jalan-jalan ke neraka penuh dengan syahwat. Syahwat duniawiyah. Kenikmatan dunia. Kesenangan dunia segala macam yang dianggap nikmat oleh syahwat. Idhab ilaiha. Kata Allah pada Jibril, pergi kepadanya. Undur ilama ma'adatu li ahliha fiha. Lihatlah apa yang sudah aku persiapkan pada mereka di dalamnya. Dan lihat pula apa yang sudah meliputinya. Fanadhara ilaiha. Maka Jibril melihat kepadanya. Kemudian kembali kepada Allah dan berkata, Wa izzatik Demi kemuliaanmu ya Allah. Laqad khasyitu alla yanjua minha ahad illa dakhalaha. Setelah melihat yang meliputinya, ternyata syahwat, kata Jibril, demi kemuliaanmu ya Allah, kalau begini keadaannya, aku khawatir gak akan ada yang selamat. Aku khawatir mereka semua akan memasukinya. Demikianlah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan surga yang penuh kenikmatan, tetapi diliputi di sekitarnya perkara-perkara yang berat. Yang tidak disukai syahwat. Yang tidak disukai oleh hawa nafsu-hawa nafsu manusia. Sebagai imtihanan. Sebagai ujian. Sebaliknya neraka. Yang mengerikan. Diliputi dengan syahwat. Perkara-perkara yang mencocoki syahwat manusia. Yang mencocoki hawa nafsu manusia segala macam yang sifatnya bernikmat-nikmat berfoya-foya dengan dunia, semua jalan-jalan tersebut ada di jalan-jalan neraka. Rasulullah Ini juga ujian. Imtihanan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dalam sahih Muslim hanya kalimat huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Hanya itu. Diliputi surga dengan perkara-perkara yang tidak disukai syahwat dan diliputi neraka dengan perkara-perkara yang syahwat yang cocok dengan syahwat manusia. Asyahid yang menjadi bukti pada hadis ini adalah ucapan dan riwayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan surga dan neraka justru sebelum menciptakan manusia. Justru sebelum menciptakan penghuninya, Dipanggil Jibril, lihatlah. Alhamdulillah. Wa nadairu dhalika fi sunnati Dan yang seperti ini, nadhiruha, yang semakna dengan ini, yang seperti ini sangat banyak hadis-hadis. kesirah Sangat banyak riwayat-riwayat yang mencocoki riwayat ini. Artinya, sungguh telah jelas dan tegas dalil-dalil yang menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah diciptakan. Kisah ini, riwayat ini dari Nabi SAW, Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq dan beliau adalah orang yang jujur terpercaya menceritakan ketika diciptakan surga Masa surganya belum diciptakan, sudah diceritakan. Ketika diciptakan surga, begini dan begitu. Jibril disuruh melihat ila akhirih. Wa amma ala qawli man qala innal jannatal maw'ud biha hiya jannah allati kana fiha Adam thumma ukhrija minha fal qawlu biwujudiha al-ana zahir. Adapun atas mereka yang berkata, bahwa surga yang dijanjikan adalah surga yang dulu Adam ada di dalamnya. Kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi. Sudah pernah ada dan sudah dimasuki oleh Adam alaihissalam. Maka hal an zahirun. Berarti keberadaannya sekarang zahir, sangat jelas. Manusia pertama sudah memasukinya, bahkan diciptakan di dalamnya. Wal khilafu ma'ruf. Sedangkan khilafnya ma'ruf. Ada perselisihan tentang apakah surga yang nanti dijanjikan adalah surga yang dulu ada di dalamnya. Qul inna Qala bahwa ini adalah qaulul jumhur. Dikatakan bahwa pendapat ini pendapat jumhur yang menyatakan bahwa surga yang dijanjikan ya surga itu juga sama surga yang pernah dimasuki oleh Adam dan kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qala akharun bal laysat hi wa hadha qaulul mu'tazilah wal qadariyah adapun pendapat lainnya adalah pendapat qadariyah dan pendapat Mu'tazilah yang menyatakan bahwa surga yang nanti dijanjikan untuk manusia bukan surga itu. Wa huwa mahkiyun an ba'd tabi'in Dan sebagian para ulama berhenti tidak berkomentar. Wallahu taala a'lam. Apakah surga itu atau bukan? Karena tidak ada keterangan yang pasti. Riwayat yang langsung, jelas. Atau yang wahir menerangkan tentangnya. Tetapi kembali kepada hukum asal. Bahwa al-jannah wal jannah. Kalau tidak ada keterangan lain. Maka jannah yang dimaksud, ya jannah yang dimaksud. Di zaman atau di waktu Adam di dalamnya. alaihi salam hanya saja mereka memperdebatkan kalau itu jannah yang dijanjikan tidak mungkin akan ada yang dilarang. Karena surga di dalamnya tidak ada yang dilarang, semuanya boleh. Tetapi itu mudah dijawab. Bahwa Allah menghendaki saat itu ada yang dilarang, yaitu pohon khuld. Agar menjadi intihan buat Adam. Dan Allah ingin menakdirkan apa yang Allah takdirkan. Yaitu terjadinya kehidupan dunia. Dalam keadaan sudah pernah diketahui tentang jannah. Hanya saja nanti al-jannatul mau'udah. Surga yang dijanjikan bagi mukminin yaumul qiyamah dalam keadaan sudah tidak ada lagi yang dilarang. Sudah tidak ada lagi sedikit pun yang diharamkan, semuanya boleh. Seluruhnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kembali kepada kitab. Qala Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Amma syubhatu. Adapun syubhat lainnya. Man qala innaha lam tukhlaq ba'd. Siapa yang berkata bahwa surga belum diciptakan. Wa hiya annaha law kanat makhluqah al-an lawajaba tiraran an tufna yawm al-qiyamah. Karena kata mereka ini syubhat ya, akan dibantah nanti karena kata mereka, kalau surga dan neraka sudah diciptakan, maka berarti akan hancur nanti. yomel qiyamah. Akan fana nanti yomel qiyamah. Wa an yuhlak kullu man fiha wa yamut dan akan dibinasakan semua yang apa yang ada di dalamnya dan akan mati semua penghuninya. Bidadari, bidadari semua akan mati. Mengapa demikian? Kata mereka, karena Allah berkata, berfirman dalam Al-Quran, Kullu syai'in halikun illa wajhu. Mau nanti yang al-qiyamah, Kullu syai'in halik. Segala sesuatu akan binasa. Illa wajhuhu. Kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh jiwa akan mati. Berarti kalau memang surga dan neraka sudah ada, begitu hari kiamat hancur semua. Karena semua akan hancur kata Allah. Kecuali Allah. Berarti surga akan hancur, neraka akan hancur, bidadari-bidadarinya akan mati semua. Eval jawab. Wa qad rawa Tirmidzi fi jami'ihi. Dijawab telah diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam jami'nya Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laqitu Ibrahim lailata usriya bi." Aku bertemu dengan Ibrahim ketika aku diisrakan. Faqala kemudian berkata, "Ya Muhammad, aqri ummatak minni salam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. bacakan pada umatku salamku. Ini sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum anna jannah tayyibatut turbah azbul ma bahwasanya kabarkan pada mereka bahwasanya surga tanahnya sangat bagus harum airnya sangat tawar jernih wa qi'an dan bahwasanya dia adalah Qi'an wa nagrasuha subhanallah dan bahwasanya tanamannya yang ditanam adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Qala hadha hadithun hasanun gharib kata Tirmizi hadha hadithun hasanun gharib tapi sayang disebutkan oleh muhakkiknya Syekh Yasin hafizahullah bahwa hadis ini baik lemah, tidak bisa jadi hujjah. Tapi in sahha, kalau hadis ini sahih, kira-kira apa yang dimaksud oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi? Dari sisi mana jadi hujjah? Khana Sisi pendalilnya pun agak unik. Yaitu bahwa pohonnya dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar maka tidak akan fana tidak akan hancur. Karena subhanallah nggak akan fana. Demikian pula la ilaha illallah walhamdulillah wallahu akbar. La yafna abadan. Tetapi sayang hadisnya dhaif tidak jadi hujjah. Wa fihi aidan min hadis Abdul Zubair an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala Man qala subhanallah wa bihamdihi gharasat lahu nakhlatun fil jannah. Diriwayatkan pula dari Abi Zubair, dari Jabir, dari Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, siapa yang mengatakan Subhanallah wa bihamdih akan ditanam satu pohon kurma dalam surga. Hadis ini derajatnya Hasan. Hasan li syawahidihi. Asal syawahidihi. Dikeluarkan oleh Tirmizi dan Nasai dan Hakim. Artinya tumbuhan tadi tumbuh dengan ucapan seorang mukmin subhanallah wa bihamdi. Subhanallah bihamdi. Dan semua akan binasa kecuali wajhu, wajah Allah. Dan kata para ulama, semua akan binasa illa Ma urida bihi wajhu Kecuali apa yang dikehendaki dengannya wajah Allah. Semua yang ikhlas, yang dikehendaki dengannya wajah Allah, nggak akan fana. Ucapan kita yang ikhlas, amalan kita yang ikhlas akan kekal terus. nggak akan hilang. nggak akan fana. Akan terus terwujud dalam bentuk pahala yaumul qiyamah. Ini khonidina azakumullah. Dan jannah salah satu bentuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak akan sirna. Karena itu wujud dari semua amalan-amalan saleh para hamba. Itu adalah pahala balasan dari amalan saleh para hamba yang dikatakan amalan yang uri bihi wajuh enggak akan sirna, enggak akan fana. Masih ingat ucapan Rasulullah SAW kepada Aisyah. Kullun yabqa illa hada. Ketika beliau menyembeli dan kemudian dibagikan dagingnya untuk fakir dan masakin diperintahkan oleh Nabi bagikan. Ketika Nabi pulang ditanya sudah dibagikan? Kata Aisyah sudah. Fama zakia illa hada. Sudah. Tidak tersisa kecuali ini. Kata Nabi kullun yabqa illa hada. Yang tersisa ini kata Aisyah. Kata Nabi, semuanya tersisa. Kulun yabqa. Apa mana baqiyah? Kekal. Semuanya akan kekal, semuanya akan tersisa, terus nggak akan sirna. Illa hada. Kecuali yang ini. Yang dimakan kita habis. Sirna. Ada pun yang tadi. Yang urida bihi wajho Sadaqah. Maka la yafna abadan. La yafna abadan artinya yabqa. Kulun yabqa. Kembali kepada kita. Maka barakallahu fikum tidak akan sirna apa yang ada dalam jannah karena itu ditumbuhkan dengan subhanallah wa bihamdi ditumbuhkan dengan zikrullah ditumbuhkan dengan amalan saleh ditumbuhkan dengan amalan-amalan saleh manusia wa hadha hadis hasanun sahih qalu falau kanat makhluqatan mafrughan minha lam takun qi'an Walam yakun lihadal gharsi ma'na. Kalau nantinya sirna hilang, maka tidaklah pada gharas tadi makna. Tanaman tadi apa maknanya? Kalau akan hancur. Kalau oh, setiap orang mengucapkan subhanallah bihamdi ditanamkan sebuah pohon kurma dalam surga. Baik, ini hadis Hasan li syawahidihi. Qalahu al-muhaqqiq. Kalau kemudian hancur yaumul melqiyamah, fama makna gharsiha? Kalau gitu apa makna gharsiha? Apa makna tumbuhnya? Apa makna ditanamnya? Apa faedahnya ditanam? Kalau ketika kamu menemui Allah yang melqiyamah sudah hancur. Kalau wa kadza qauluhu ta'ala 'an imra'ati fir'aun annaha qalat. Tapi sebelum kita lanjutkan. Ada lagi? Jawaban lain? ada. Di samping jawaban ini tadi, bahwa apa yang ditumbuhkan dari amal saleh, apa yang ditumbuhkan dari zikrullah, apa yang ditumbuhkan dengan ibadah manusia yang diterima oleh Allah, maka itu tidak akan sirna, nggak akan hancur. Kalau hancur, apa maknanya ditumbuhkan? Apa maknanya gers dalam hadis tadi? Itu satu jawaban. Jawaban lainnya, bahwa tentunya kullu syai' halik semua binasa kecuali Allah, semua binasa yang memang dikehendaki binasa. Itu maknanya. Artinya ada yang tidak dikehendaki binasa, seperti jannah wan Apakah bisa dalam bahasa Arab kullu tapi mak maknanya tidak seluruhnya? Bisa. Bisa. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم perhatikan تدمر kulla شيء بأمر ربها menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah adab kepada kaum Ad atau kaum Samud تدمر kulla شيء menghancurkan segala sesuatu بأمر ربها dengan perintah dari Rabbnya fa لا يرى yura hingga tidak terlihat lagi illa masakinuhum kecuali tempat-tempat mereka masih ada sisa apa nggak ada sisa ada. Menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Sampai tidak terlihat lagi. Kecuali rumah-rumahnya. Demikian pula. Pada ayat tadi. Bahwa Allah hancurkan seluruh yang ada di alam ini. Kecuali surga dan neraka. Itu tidak tidak dibahas. Kenapa? Karena sudah ada ayat yang lain yang menjelaskan bahwa jannah dan nar dan mukhalladan akan kekal oleh Allah dikekalkan, ditetapkan terus menerus, nggak akan hancur, nggak akan sirna. Ini khonibudin azakumullah sehingga jangan pertentangkan antara dua ayat yang ini dengan yang itu. Ayat yang satu nggak akan bertentangan dengan ayat yang lain. Maka kalau dikatakan tentang jannah khalidina fiha, neraka khalidina fiha, kemudian dengan tudan saya atau dengan Kulah saya halik, Jangan dipertentangkan. Semua binasa kecuali yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki binasa. Khamirin azakumullah terjawab Allah. Ada alasan lain. Mereka punya syubhat lain. Wa kada qauluhu ta'ala an imra'ati fir'aun. Kata mereka demikian pula ucapan Allah tentang istri Firaun. Berkata Rabbi ibnili Indaka baitan fil jannah. Ya Allah bangunkanlah untukku rumah di surga. Berarti baru mau dibangun rumahnya. Kalau baru mau dibangun berarti belum ada. Lihat alasan mereka-mereka yang berkata surga dan neraka belum diciptakan. Beralasan dengan ayat Allah bahwasanya ucapan istri Firaun yang beriman kepada Allah, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, bangunlah untukku rumah dalam surga. Fal jawab, maka jawabannya, Innakum in aradtum biqaulikum innahal an ma'dumah bimanzilatin nafakh fis sur wa qiyamun nas minal qubur fahadha batilun. Sesungguhnya kalian Beralasan dengan ayat tadi. Kalau yang kalian maksudkan adalah bahwa sebelum dibangun berarti tidak ada surga sama sekali. Seperti tiupan atau kedudukannya seperti tiupan sang sangkakala. Sekarang kan belum ditiup, nanti akan ditiup. Atau qiyamun nas minal kubur. Atau kamu anggap seperti kebangkitan yomel qiyamah. Bangunnya manusia dari kubur-kuburnya. Sekarang belum terjadi, nanti akan terjadi. Kalau kalian anggap surga juga begitu, sekarang belum ada, nanti akan diadakan. Fahada batilun. Maka ini batil. Yarudduhu mataqaddam. Akan membantah ucapan kalian semua yang telah lewat. Yang sudah dilihat oleh Nabi, yang sudah dimasuki oleh Nabi, yang sudah didengar suaranya oleh para sahabat bahkan. Tahu kalian suara apa itu? Itu suara batu yang dilemparkan dalam neraka 70 tahun yang lalu. Sekarang baru mencapai dasarnya. Bagaimana itu? Kalau ternyata surga dan neraka belum ada. Nanti akan diciptakan di akhir zaman atau yaumul qiyamah. Pada batilun, maka ucapan kalian batil. Tetapi kalau yang kalian maksudkan adalah bahwa beberapa perkara belum diadakan, bisa saja terjadi. Apa dalilnya? Yang tadi kita baca. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih akan dibangunkan sebuah pohon dalam jannah. Siapa yang membangun masjid dan sebagainya akan dibangunkan rumah dalam surga. Siapa? Berarti surganya sudah ada. Hanya saja akan bertambah ya, berbagai macam kenikmatan di dalamnya sesuai dengan amalan saleh yang dikerjakan seorang hamba di dunia. Kalau itu yang dimaksud, fana'am. Kalau itu yang dimaksud, iya. Memang ada perubahan-perubahan seperti itu sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat bahkan disebutkan dalam ayat tadi. Rabbi binili baitan fil jannah. Wahai Rabbku bangunlah untukku rumah dalam surga. Maka kalau kalian maksud maknanya belum ada surga sama sekali seperti tiupan sangkakala belum terjadi, seperti kebangkitan dari kubur belum terjadi, maka ini batilun. Yarudduhu terbantah dengan hadis-hadis yang telah lewat. Wain in aradtum annaha lam yukmil khalqu jami'i ma a'adda Kalau yang kalian maksud adalah adanya sesuatu yang belum dilengkapi di dalamnya, maka bisa terjadi. Wa annaha la fiha. Karena Allah masih terus memperbaharui, memperbagus, masih terus Allah tanam beberapa pohon-pohon dalam jannah Wa idza dakhalaha dakhalahal mu'minun ahdatsallahu fiha 'inda dukhuliha umuran ukhra Bahkan nanti ketika mukminin masuk dalam surga, Allah adakan lagi perkara-perkara baru lagi. Karena sebagaimana kita katakan tentang dunia, bahwa dunia ini sudah ada. Hanya saja rumahnya ya tatawar, berkembang. Tadinya tidak ada rumah jadi ada rumah, tadinya rumah jadi dari kayu kemudian rumah jadi semen, kemudian menjadi rumah yang lebih besar lagi, lebih begitulah <laughs> keadaan dunia. Ada perubahan-perubahan, tetapi bukan berarti dunia tidak ada. Sudah ada sejak diciptakannya. Demikian pula jannah wan nar sudah ada walaupun ada perkara-perkara dalamnya yang ia dan Allah ciptakan. Yang ansya'aha Allah Subhanahu wa taala. Fahada hakun la yumkin radduhu. Dan ini hak tidak mungkin dibantah. Wa adillatukum. Hada. Alhamdulillah. Innama tadullu ala hadal qadr. Maka dalilmu tadi hanya berkait dengan masalah ini. Ya Allah bangunkanlah aku rumah dalam surga. Artinya kaitannya dengan masalah pembangunan. Adanya tambahan ini, tambahan itu bisa saja terjadi. Bukan berarti surganya baru ada atau akan diadakan nanti. La wallah, tidak demi Allah. Wa ammah tijajuhum biqaulih. Adapun alasan mereka dengan kalimat kullu syai'in halikun illa wajhuh atau illa wajha disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 88. Fa'ataitum min su'i fahmikum ma'nal ayah. Maka itu kalian datangkan dalil itu dari kesalahpahaman kalian kepada ayat tersebut. Wahtijajikum biha ala adami wujudil jannati wan naril an. Yang kalian jadikan sebagai hujah untuk menyatakan surga dan neraka belum ada sekarang. Maka ini nadhir ihtijaju ikhwanikum biha ala fanaihima wa kharabihima wa mauti ahlihima. Dan ini berarti pendalilan kalian mirip dengan pendalilan ikhwan kalian, saudara-saudara kalian, yang menyatakan akan hancur dan fananya surga dan neraka. Wa kharabiha, kharabihima, dan akan hancurnya surga dan neraka. Dan akan matinya seluruh penduduk surga dan neraka. Ini sama-sama dari kalangan Mu'tazilah. Sebagian kalian, saudara kalian sendiri juga beralasan dengan itu untuk menyatakan surga dan neraka tidak kekal. Falam tuwaffaqu antum wala ikhwanikum. Tetapi kalian tidak mendapat taufik. Wa kadzalika ikhwanukum, demikian pula saudara-saudara kalian lam yuwaffaqu, tidak mendapatkan taufik. Lifahmi makna ma'nal ayah. Tidak mendapatkan taufik untuk memahami ayat dengan benar. Wa innama wufiqa lidzalika a'immatul Islam. Hanya saja yang mendapatkan taufik adalah para imam-imam kaum muslimin, para ulama kaum muslimin. Apa ucapan mereka para imam-imam kaum muslimin, para ulama kaum muslimin? Annal murad bahwa yang dimaukan dengan kalimat kulla syai kulla syai'in mimma kataballahu alaihi al-fana wal halak. Itu maknanya segala sesuatu yang Allah kehendaki hancurnya. Kulla syai adalah kulla syai'i ma kataballahu alaihi al-fana wal halak. Segala sesuatu maknanya segala sesuatu yang Allah kehendaki hancurnya. Adapun yang Allah tidak kehendaki ya tidak hancur. Setelah hari kiamat, setelah kehancuran, setelah ini, setelah itu, Bagaimana dikisahkan tentang arus Allah? Masih. Bahkan Rasulullah SAW sujud di bawah arus Allah Subhanahu wa taala. Harusnya berarti nggak hancur dong. Ya iya jelas. Bagaimana dengan yang memikulnya? Berarti masih ada dong yang memikulnya. Ya iya jelas. Loh bagaimana dengan kullu syai? Makanya jangan salah memahami ayat. Antum lam tuwaffaku ayyuhal mu'tazilah. Kalian tidak mendapat taufik untuk memahami ayat ini. Wahai Mu'tazilah. Wahai akhlaniun. Adapun para imam-imam ahli sunnah. Mufiqu. Mereka mendapatkan taufik untuk memahami dengan benar. Bahwa kulla syai. Maknanya kulla syai'in arada bihi halakahu. Kulla syai. Maknanya segala sesuatu yang Allah kehendaki hancurnya. Tudammiru kulla syai. Kulla syai yang Allah kehendaki tadmirnya. Yang Allah kehendaki hancurnya. Demikian pula kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan hancur. Apa segala sesu sesuatu? Segala sesuatu yang memang Allah kehendaki akan hancur, hancur. Itu maknanya. Adapun sesuatu yang Allah tidak kehendaki hancurnya, ya tetap tidak hancur. Demikian pula di dalamnya jannah wan nar. Demikian pula dalamnya surga dan neraka. Wal jannah wan nar khuliqata lil baqa'i lil fana. Surga dan neraka diciptakan oleh Allah untuk terus menerus. Untuk selama-lamanya. Wa kadzalikal arsy. Demikian pula arsh. Apakah hancur ketika datang hari kiamat? Ya tidak. Fa innahu saqful jannah. Karena arsh merupakan atapnya surga surga itu di bawah arus Allah Subhanahu wa taala. Wa qilal murad dan dikatakan pula bahwa yang dimaukan dengan ayat tadi adalah illa mulkuh. Kullu syai'in halik illa mulkahu. Segala sesuatu akan hancur kecuali kerajaannya. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala adalah yang dipersiapkan yaumul qiyamah. Berarti segala sesuatu adalah yang berkait dengan dunia. Dunia dan langit dunia dan semuanya akan hancur yang ada di dalam keduanya dan yang ada di antara keduanya akan hancur. Adapun mulkahu tidak Allah hancurkan. Allah biarkan terus menerus. Wa illa juga makna lainnya dari para ulama, para imam-imam, mufassirun, para pakar-pakar ahli tafsir. Illa ma urida bihi wajhuh. Semua akan hancur. Illa ma urida bihi wajhuh. Kecuali yang dikehendaki dengannya wajah Allah. Dan tadi sudah saya singgung. Segala yang dikehendaki oleh Allah, uh, afwan, segala yang dikehendaki untuknya wajah Allah, berarti yang ikhlas, tidak akan fana. Apa tadi ucapan Nabi? Kullun yabqa. Semuanya akan baqa. Semuanya akan kekal. Semuanya akan terjaga. Gak akan sirna. Ila yaumil qiyamah. Sodakoh yang kamu bagikan tadi akan terus ada. Sampai yomel kiamah. Catatannya nggak akan hilang, pahalanya nggak akan hilang, dan terus akan didapat yomel kiamah. Taib. Berarti illa wajhu illa ma urida bihi wajhu Kecuali Allah dan kecuali apa yang ikhlas untuk Allah. Semuanya nggak akan sirna. Akan terus ada. Akan didapat di dalam surga. Wa qila inna Allah ta'ala anzala kullu man 'alaiha fan. Demikian pula Allah turunkan dengan kalimat lain, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atasnya akan fana. Faqalatil malaikatu berkata para malaikat, halaka ahlul ard. Akan binasa penduduk bumi. Wa tam'u fil baqa. Dan mereka ingin untuk terus-menerus kekal. Fa akhbara ta'ala an ahli samai wal ard annahuma yamutun. Maka Allah kabarkan pula bahwa penduduk langit dan penduduk bumi akan mati juga. Fa qala kullu syai'in halikun illa wajhu. Segala akan binasa kecuali wajahnya. Wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hayyun la yamut, maha hidup dan tidak akan mati. Fa'aiqanatil malaikatu 'inda dzalika bil maut. Maka malaikat-malaikat pun merasa yakin bahwa mereka pun suatu saat akan binasa. Wa ma qalu dalika taufiqan bainaha wa bainan nususil muhkamah. Dan sungguhnya berkata seperti itu sebagai taufik pencocokan antara ayat-ayat ini dengan nas-nas lain yang semuanya muhkamah. Adalah ala baqa'il jannah. Yang semuanya menunjukkan surga akan kekal wala baqa'in nar dan tentang surga neraka juga akan kekal.